Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. <clears throat> Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dalam program kelas belajar bahasa Arab di Akademi Nur. Dan ini adalah episode yang ke-10 ya dari silsilah belajar bahasa Arab kita. Kita hari ini di halaman 35 ya bagi yang punya kitab ini. Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid yang pertama bagian A. Buka di halaman 35. الوحدة الثانية الأسرة الدرس asalis Asyar ya thalis ashar jadi <clears throat> kita di sini di halaman 35 mufradatun idhafiyah mufradatun idhafiyah ya mufradat itu kan sudah sering kita bilang maksudnya adalah kosakata idhafiyah tambahan mufradatun idhafiyah maksudnya kosakata kosakata tambahan al-ardu paparan Unzur wastami' wa'a'in. Unzur wastami' wa'a'in. Lihat, dengarkan dengan baik, wa'a'in dan ulangi. Ya. Apa mufradat kata Kosakata kata tambahannya di sini adalah tentang bilangan ya. Di al-wahdatul ula di bagian pertama kita sudah menjelaskan tentang eh, apa namanya? angka dari 1 sampai 5 ya. Wahidun, isnan, salasah, arba'ah, khamsah. Nah, sekarang lanjutannya. Sittah atau bisa kita baca sittatun, sab'atun atau bisa juga kita baca sab'ah, kita matikan akhirnya. Samaniyah, samaniyatun, tis'atun, ashratun. Ya. Sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, ashratun. Ya. Jadi dia angka itu ada dua baca dua cara bacanya ya. Ada yang muzakkar untuk laki-laki, ada yang muannas untuk perempuan. Nah, yang ini kita baca ini adalah yang muzakkarnya. Ya. Walaupun dia pakai tak marbutah tapi e, nantilah untuk teknisnya kita akan jelaskan pada pelajaran selanjutnya. Intinya di sini dulu ya. 5 ini dari 6 sampai 10 ini perlu kita hafal. Sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyratun. Ya. Ini gambarnya gambar pulpen. Pulpen bahasa Arabnya kolam. Jadi misalnya kita ingin mengatakan sittatu aqlamin sab'atu aklamin. Aklam itu pena-pena, pulpen-pulpen. Samaniyatu aklamin. Tis'atu aklamin. Asyratu aklamin. Baik. Coba sekarang diikuti ya. Sittatun. Sab'atun. Samaniyatun. Tis'atun asyratun. Ya, bisa ya. Sekarang kita pindah ke at-tadribul awal. At-tadrib al-awwal. Kalau kita baca langsung, at-tadribul awal sil bainal adadi wasuratil munasibati. Sil. Ini sering kita baca. Sambungkan. Bainal adad antara bilangan bilangan al-adad ya al-adadu itu artinya bilangan bainal adadi wasuratil munasibati dan gambar yang cocok atau gambar yang sesuai ini ada gambar buku ya gambar buku jumlahnya itu berbeda-beda mulai dari 6 sampai ke 10 bukunya maka ini kita cocokkan dengan adatnya ya dengan bilangannya. Gambar pertama misalnya, ini kita hitung dulu. Ada berapa buku di situ? Ada tujuh, ya kan? Ada tujuh buku. Maka ini kita gar kita tarik garisnya ke angka sabah, ya. Tuma masalan eh, fihi suar samaniyah, samaniyah kutubin. Ada enam kutub, enam buku maka ini di garis tarik ke angka samania. Ini tadrib yang pertama ya. Ini kalian kerjakan, bisa di stop dulu videonya. Kalian kerjakan. Setelah selesai nanti baru kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ke at tadribusani at tadribusani rattibil a'dada. Rattibil a'dada. Rattib perintah. Ya, perintahnya adalah rattib, susunlah al-a'dad. Ya, rotib susunlah secara berurutan. Ya. Rotib al-a'dad. Rotibil a'dada. Coba dibaca. Rotibil a'dada. Mulai dari yang paling rendah hingga ke paling yang tinggi. Sittatun. Sab'atun. Samaniyatun. Ya, tis'atun ashrotun. Itu urutannya. Ini kalian isi. Kemudian kita pindah ke at tadribu thalis. At-tadribus salis. Ashir ilal adadilladhi tasma'uhu. Ashir ilal adadilladhi tasma'uhu. Apa maksud ashir di sini? Ashir tunjuk. Oh ya, jadi kalau kita tunjuk itu namanya ashir. Eh, itu namanya isyarah ya ashir tunjukkan ya ilal adadi pada bilangan alladzi tasma'uhu yang kamu dengarkan jadi saya sebutkan bilangannya nanti kalian tunjuk di bukunya angka mana yang disebutkan baik misalnya atun sittatun asyaratun sab'atun samaniyatun ya jadi ketika saya katakan angka itu kalian tunjukkan asyaratun sab'atun tis'atun Samaniyatun. Sittatun. Baik. Saya kira ini masih mudah ya untuk kita pahami. Kita lanjut ke at-tadribur rabi'. At-tadribur rabi', latihan yang keempat. Qulil adadal musyara ilaihi. Qulil adadal musyara ilaihi. Jadi ada banyak yang kita pelajari perintahnya. Pertama sil, sil itu artinya sambungkan. Rotib, susun secara berurutan. Ashir, tunjukkan. Ashir ila, ya tunjukkan. Ini terakhir, qul. Qul, pakai qaf, ya. Qulil adadal musyara ilaihi. Ucapkan angka bilangan-bilangan yang ditunjukkan. Nah, jadi nanti ini harusnya kan kita tatap muka. Jadi saya misal tunjukkan angka sekian. Nah, maka kalian sebutkan harusnya begitu. Tapi ini bisa kalian praktekkan kalau ada yang punya teman, dipraktekkan ini e, dengan temannya masing-masing. Ya. Jadi misalnya temannya menunjukkan satu angka, satu bilangan yang melihat menyebutkan angka tersebut. Ini sejatinya yang harus dilakukan ya. Tujuannya apa? Mungkin oh, ini kan mudah sekali Ustaz. Ya, bagi pemula ini bisa jadi sangat sulit ya untuk mengidentifikasi angka-angka tersebut. Baik. Kita lanjutkan ke halaman 36 At-Tarakibun Nahwiyah At-Tarakibun Nahwiyah Apa itu At-Tarakibun Nahwiyah? Bagi yang mengikuti video ini dari awal pasti sudah tahu ini yang dimaksud dengan At-Tarakibun Nahwiyah At-Tarakib jamak dari kata tarkib pola-pola ya susunan-susunan an-nahwiyah nahu jadi pola-pola nahu pola-pola kalimat uh, yang apa namanya ya ya kalau kita katakan pola nahu lah ya pola kalimat berdasarkan nahu at-tarakibun nahwiyah at-tadribul awal tabadalis su'ali wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithalaini tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithalaini Nah, tabadal, tabadal juga sudah pernah kita katakan sering bahkan ya. Saling bertukar. Misalnya kalau kita ingin katakan e, coba saling bertukar, bertukar tanya jawab. Maka tabadali su'ala wal jawab. Tafadhal taba tabadil tabadali su'ala wal jawab. Ya ma'a zamilika dengan temanmu. E, kama fil ini seperti pada dua contoh berikut. Al mithalul awal, al mithalul awal baina talibain talib awal yakul ainal mi'taf ini rujukannya adalah gambar ya ini kan ada gambar mi'taf ada gambar ghurfah satu kata ini kita polakan ainal mi'taf hadha huwal mi'taf nah, ini bagusnya dua orang memang satu yang bertanya satu menjawab nanti dibalik ya satu bertanya satu lagi yang menjawab Misalnya si A bertanya, si B menjawab. Si B bertanya, si A yang menjawab. al mi'taf? Hadha huwal mi'taf. Ya. Misal athani, al ghurfah? Hadihi hiyal ghurfah. Nah, kenapa dikasih dua contoh? Karena memang contoh pertama dengan contoh kedua itu berbeda ya peruntukannya. Contoh yang pertama itu katanya kata mudzakkar ya kalimat-kalimat mudzakkar, kalimat yang bercirikan laki-laki. Kata yang kedua itu kata yang bercirikan perempuan atau disebut dengan istilah muannas, ya. Jadi kata isyarahnya juga berubah. Yang mudzakkar hadza, yang muannas hadhihi. Yang mudzakkar huwa, yang muannas hiya. Aynal mi'taf hadza huwal mi'taf ya hadza huwa al mi'taf aina al ghurfatu hadhihi hiya al ghurfah hadhihi hiya al ghurfah ini dia kamarnya ruangannya Nah, mungkin ada yang bertanya gimana supaya kita bisa membedakan mana itu kata tergolong muannas, mana itu kata yang tergolong muzakkar. Nah, secara dasar apa yang sederhana kalau kita mau melihat yang muzakkar atau yang muannas itu biasanya katanya diakhiri dengan tak marbutoh Kalau dia tidak berkaitan dengan eh, apa namanya yang bisa diidentifikasi. Tapi kalau laki-laki atau perempuan kan sudah jelas dia. Kalau laki-laki berarti muzakkar, kalau dia eh, perempuan masuk muannas. Kalau kata yang kata-kata barang, benda seperti ini urfah, mi'taf itu kan barang. Nah, ini mengidentifikasikan apakah dia kata yang muzakkar ataukah dia termasuk kata yang muannas. Biasanya kata yang muannas itu diakhiri dengan tak marbutoh. Ya, diakhiri dengan tak marbutoh. Walaupun tidak semua yang muannas itu berakhiran tak marbutoh, tapi biasanya kata yang berakhiran tak marbutoh itu masuk dalam kategori muannas. Ya. Jadi itu salah satu cara mudah kita mengidentifikasikan mana kata yang mu'annas, mana kata yang mudzakkar. Coba sekarang kalian coba praktekkan. Ini ada beberapa gambar, ada ibnun, ada musalla, ada masjidun, ada hammamun, ada suratun, ada syajaratun, ada nadzaratun, ada ibnatun. Dipraktekkan seperti pada contoh. Jadi satu yang bertanya, satu yang menjawab. Kalau kalian sendiri di rumah misalnya, maka ya kalian yang bertanya, kalian yang menjawab. Misalnya ibnun. Ainal ibnu ya, ainal ibnu hadza huwal ibnu. Hadza huwal ibnu. Nah, kata ini kan tadi asalnya tidak ada alif lam, ibnun begitu kan? Tapi kalau kita merujuk pada contoh, maka kata itu ditambah alif lamnya. Ya, coba kembali kepada contoh, mi'tafun misalnya. Di sini diubah ditambah alif lam di situ. Al mi'tafu. Ainal mi'taf. Jadi begitu juga nanti di kata ibnun dan seterusnya. Ibnun. Ainal ibnu. Aina al ibnu. Kalau kita lanjutkan, ainal ibnu hadahual huwal ibnu. Ya. Kata yang kedua gitu juga musalla. Ainal musalla hadza huwal musalla. Masjid begitu juga. Ainal masjidu? Hadza huwal masjidu. Hammam. Ainal hammamu? Ya masih ingat kan maksud hammam? Hammam artinya kamar mandi. Hadza huwal hammamu. Surah. Ah, ini suratun. Ini kan kata yang berakhiran tak marbutoh. Berarti dia adalah kata mu'annas. Aina suratu? Jawabnya, Hadihi hiya suratu. Hadihi hiya suratu. Syajaratun, nazaratun, ibnatun. Ini semuanya kalian coba praktekkan. Mungkin bisa di skip apa di stop videonya dulu, di pause, baru kemudian di uh, praktekkan ini ya. Baik, kita ada waktu di video ini 5 menit lagi. <clears throat> kita masuk ke latihan yang kedua. Nah, latihan yang kedua at-tadribur ra at-tadribus sani. Tabadal su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithalaini. Ini masih seperti tadi perintahnya. Tabadal su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithalaini. Ini perintah-perintah di atas ini dibaca, diikut baca, jangan nggak dibaca juga ya. Karena ini banyak juga manfaatnya. Kita dapat kata-kata baru. Tabadali su'ala wal jawaba ma'azamilika kama fil mithala ini. Ya, bertukar tanya jawablah bersama temanmu seperti pada dua contoh. Al-mithalul awal. Aina sa'idun. Aina sa'idun. Talib sani. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul qur'ana. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul qur'an. Al-misalu sani, aina sa'idatun? Sa'idatun fil ghurfati taqra'ul Qur'ana. Taqra'ul Qur'ana. Kita ulangi contohnya, perhatikan betul-betul ya. Aina sa'idun? Ini laki-laki. Sa'idun fil ghurfati. Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Qur'ana. Ya. Aina sa'idatun? sa'idatun fil ghurfati taqra'ul qur'ana. Di mana perbedaannya yang kalian lihat selain daripada nama? Ya, kita lihat di kata yaqra dengan taqra. Kalau dia laki-laki yaqra'u. Kalau dia perempuan taqra'u. Ya. Nah, ini penting. Nah, begitu juga nih ada gambar-gambar selanjutnya. Sa'idun al-ghurfah yaqra'ul Quran. Sa'idatun al-ghurfah taqra'ul Quran. Ini tadi. Selanjutnya salihun. Ini gambar sujud ini ya. Salihun al-masjid yusalli. Salihatun al-musalla tusalli. Ini kalian coba praktekkan. Ikuti seperti yang pada contoh. Syarifun al-hammam yatawadda. Syarifatun al-bait tatawadda. Ya, kita di sini dikenalkan membedakan antara bagaimana e, pengucapan untuk laki-laki dengan bagaimana pengucapan untuk yang perempuan. Jadi kata kerjanya ya, itu yakra, yusalli, yatawadda itu semua kata kerja kan?